وإذا رأيتهم تعجبك أسلامهم وإن يكون apa asamuhu fisik-fisik jisim-jisime wong-wong menawa gagah-gagah lan wa iya kulu lan namun ucap wong-wong munafik lalu guneman wong-wong munafik tasma mongko tunggu sira ritau rihim nuno ritau rihim Ka'annahum kaya-kaya setuhune wong-wong munafik iku khusubun. Kayu-kayu musannadatun kang disendekake. Yang sakuna padha nyono ya wong-wong munafik kula saehatin ing saben-saben teriakan, teriakan ya, gemboran. Alaihi bikoin atase wong munafik. Hum utawi wong ngafek iku almadu musuh Fahdal hum Mongko waspada sira ing mongko munafik Bedio sira ing mongko munafik kota lahumullah Muka-muka merangi mongko munafik sapa Allah Mateni ing mongko munafik sapa Allah Mesti ana yo patun kepriye dienggo ati yang ngomong nate wa idza qila lan sakawane ucapake lahu mal ngomong nate ta'ala dumrenyo kabeh yastaghfir mongko nyuwunake ngampura lakum kang dosa kabeh sapa Rasulullah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nek dinten kuwi lapal monggo mengosake ya wong munafik usahun ing kira-kira sirae wong munafik. Walau ai tahu dan ningali sira ing wong munafik ya subdunaikan podo minggu wong wong munafik wahum kare utai wong wong munafik itu mustahilun Sawatun itu podo ada hidup nyata si wong munafik. Astar farta ana to nyuwun ati ngapura sira kabeh lahum lan wong munafik amlan tasarfil utawa ora nyuwun ati sira ing ngapura sira ing bahu marang wong-wong munafik. Lain ya firallahu lahum ora bakal ngapura sapa Allah lahu marang wong wong munafik auzubillah inna Allah atamane Gusti Allah la yahdi kulan sulati ya Allah al qaum al fasikin ing wong wong sing padha fasik ayat ini gambarake bentuke wong munafik uang munafik itu lainnya, berlain terus ketok sudah dianggap Dawe Gusti Allah atas kanjeng Rasul wa idza ra'aitahu tu'jibu Sudah nyawang di sini. Pusok gawok agung. Kalau fisik-fisiknya. Meyakinkan pakai anu medis, suami gagah, kue minuman, minuman yang masis, suami itu dibunuh dia sama, minuman. Kalau mau nyampe ada minuman, gagah kan? Ini waktu itu mau gue namanya waktu. Tapi satu sisi karena hum usul musana as very powerful. Nikku Chiri Chiri Krishi ke, the Jirumi Ram, Yukaya Nari Jama Jama Jama. जिन्हें वो अंग्रेजों स्वार और अंदर फिर आके आके तक ममुना पे कर जिन्हें वो स्वार और अंदर स्वायकालिक उत्तर याद है Ya, selama itu. Ketika baik itu merkau kakean susah, kakean bondo limo, kakean pencitraan. Jadi itu jadi heran tapi ngetok-ngetok nabi. Itu tak ada sekolah itu. Penangan itu. Penangan itu. Dan ini guru seorang bantu, cuma makanya merugikan dirinya sendiri yang saya hatin ala itu suara itu mesti aku suara baru mencari konangan konangan Rasul yang munafik juga sendiri lagi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia Islam itu dia ngaku malah menguli dari Islam itu ngaku sumpah sumpah ya Allah Jadi nek ana swara jadi lu mung swara polana. Terang, mantap. Swara wae. Saya biar itu anggota parlemen itu DPR lu mau suara tahun setuju, setuju. Tidak setuju pada yang ini, rekor. Dalam setuju, setuju. Mana kucing waktu meow. Iya. Ini ya, orang apa itu? Ya, rumah suara bahasa sini rumah sana. Wah, terancam ya. Mereka itu musuh dalam selimut. Mereka gak konangan. Kafir mereka bebas Ini sih boleh. Bebasnya bolos diri tapi ลายมุสลิมนั้นมาสัมผัสกับอัลลอฮ์เองก็มาได้ในวันนี้ที่เขาจะเรียนรู้น้อยบ่วันนี้คุณพ่อเราจะวางแผนจะทำอะไรในคุณพ่อเราจะนั่งไปกับมันจะพอเขาไม่มาด้วยกันมันก็อันหนั้นกเอันนั้นสิ่งการงานเนี่ยการงานก็สามเกี่ยวกับเนื่องที tinggi juga saya ya kawan lebih nah tadi soal dari ya tapi besok kemarin itu mau gue berdua di rasul rasul dari urusan itu Allah semua orang usahane ilang kabeh diomong ngono dijak sewantane nabi ben di jalur ngapurane nabi ngono itu mulai jenera mulai lama maka apa apa jalur ngapur jadi selama urusan itu memang eh, eh. ini dalam tengah pulau dosa pokok maka mengo bahu biasa kumedin jadi kan nabi juga pun watak kekan nabi itu yang menolong sehingga betok orang benar itu ada yang tidak ada di orang belum hidupnya kan di jalan orang belum itu ada sampai terus ada lima belas ribu Wah, ya ada nabi bodoh ada nabi bodoh eh di orang kabeh Gusti Allah. Aku mau tak mau ngajak menawa ae. Lan tak jak aku ini mutlatine dari undi buka karo Gusti Allah. Artinya ora dibuka Gusti Allah mergo dosane akeh. Tak jaluk pengapura. Jaluk pengapura. Lho kok ora wong sing sahabat Nabi saja jurune ora, mau munafik ora sahabat. Tapi jurune ora. Wong sing ora sahabat, ya sing rawan tidak pernah saya bicara percaya kasih Nabi ini mau tidak pernah aku loh dari Nabi. Ngapain? Gusti Allah jauhi Nabi. Tidak aku loh dari Nabi. Intas tafir lahum Sakina malatan Nanti kalau sudah Amun kowe njaluk nang ngapur ngomong itu berjalan tengah pulau bisa sepuluh bisa pulau bisa Pertanyaan Nabi kita dicegah dan diawal itu bisa sepuluh Al-Sibir Bikin yang kelompok kami itu buat dengar itu puluh saya itu dia orang bakal kamu orang mereka. Dari kami anak kabar bila ya Rasulullah itu mukul ya Allah mukul. Cuma tidak bisa. Bisa kita pun kalau kita <laughs> itu semangat dakwah itu berarti ada rukun dakwah dari Nabi luar biasa. Orang yang saya usaha itu sungguh pendek dia. Nanti orang itu juga cuma orang apa? jangan Jadi ngomong gak sih deh, jahanam, sesat deh. Ya, ini nanti buat jalur nonton. Ada enam akhir. Boleh sejak enam pulau, dosanya tiga pulau berjalan. Mengurang apa nanti? Sejak apa? Tapi perjalanan bukan jauh, memilih. Astagfirullahaladzim aman tatafilahum Layakfirullah Ngambilan Jadi kalau berkata mengaku Mengenapet ini Di jalur menengah pulau Di jalur sekolah Di jalur menengah Layak pula. Alhamdulillah. Lam itu orang. Lam orang. Lam kau beli-beli ya. Bisa saja. iya. Tapi lam orang lah. Orang lah. Lo jalan mengaku, sekarang jalan mengaku orang ini. Orang bakal mengaku. Jadi Allah itu orang bakal menjual ke wong-wong sing pasek, هم الذين يقولون keadilan itu keadilan itu ya Gusti Allah Koza Qazainu samawati wal ardh Iku ketui Gusti Allah gudang gudangi langit-langit wal ardilan bumi walakin nal munafiqina min tapi ini wong munafek layak kohur Orang padha ngerti wong munafek itu Ya kuluna padha ngucap wong munafek lain rajana Yakti lamun bali ingsun kabeh ila Madinah di mana Madinah. Layu khrijanna. Yakti ngetokake temenan sapa azu. Wong sing luwih mulya pindah saka Madinah ngetokake musil al-hadallah kang luwih rendah luwih dino. Walillahi la iku kagungane Gusti Allah dhewe al-izzatu baik keluhuran kemuliaan wali rasulihi lan kedue kita Gusti Allah walil mukminin lan wong-wong mukmin walakin munafikin Amin tetapi ne ya wong-wong munafik layak lamun ora padha ngerti ya wong-wong munafik Nah ini adalah kan atur-atur ini Al-Quran menikah Nyipati wong kafir kalian nyipati wong munafik itu wa minan nasi mayyakulu amanan itu ya bilang ayat mending gitu ini ngantek orang surat satu surat sejenis munafiku tak surat di ngerbuk pemenang kenapa mereka wong munafik secara lahir itu Islam secara lahir itu Islam belum menunggu sama mengatur uang itu ada lorong ono kafir atau muslim orang kafir itu tidak percaya sama Gusti tidak percaya sama Rasulullah tidak nah ini ono loro orang kafir kafir selain Mbak Gusti Allah tidak orang kafir dia nyembah sejarah tapi dia nyembah gaul aminin ya, muslim kafir ono loro kafir kok kafir muslim muslim ya ono muslim jogo jero namine mukmin muslim jogo tok namine munafik jadi repot yang munafik nih, musuh dalam selimut mereka kafir. wong yang kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini nafas ini. Mulut diandalkan ciri-cirinya fatwaannya segala macam Kaya kita mas waktu wong tandane ini ini, ngene ngene iki berhenti serai itu dari itu memiliki jauh aku tiang-tiang munafik zaman yang ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu wujud tiang-tiang tiap ansor mereka umpong semua ambil Arab itu orang-orang Medina, orang-orang kafir. Semua orang kafir itu, semua anggota latar belakang. Medina itu orang kafir. Mulanya kata Nabi dulu itu orang kafir, tapi itu diterima baik di Medina. Orang masih nabi. Orang nanti dia sakit, nanti kau kanjeng nanti. Itu sudah Medina itu kali sekapat di mata dikit gua ambil rumah kok itu nalani rumah kafe Monggo aku dia pulang mau diri pulang Karena ini segala bina Panggol Itu butuh nanti nabi ya sekadar kamboran kok Ambil ada orang hijrah pakai Mekah Namanya Muhajir ini Itu orang-orang yang gua, Jadi Amali juga. Itu ini. Orang masih sih barang itu. Pokoknya lawan-lawan lo rumah ini. Nyampe sing rumah amali konstitusi, lalu ditawar orang majil, yang baik lampu tentu mentawar. Tidak turunin bawah aja sampai turunin Ini orang io masuk kuliah turun nama ini turun awan awan ada beran ada beran ada beran ada semua dia lah seumpah pun apa ini orang munafik ini apa orang yo yo yo nasi orang orang ini orang orang ini lah ini Muhammad ini Kalau amat itu rasa Bung berarti itu sering nape Kalau nape gila Mulanya segini ayam ya, eh, itu Inal Al-Munafiku Nawaran Munafiku Batu Mahawiyah Wazir Ya'muruna Bilmuna Wayanau Kita sama boleh ngomong berarti ini mesti kalau mana impak Allah terus mau nak dibalik ya kalau kalau kalian mau untuk kayak gitu kayak saya mau masih nalar nalar kita tak mungkin dulu masalah itu itu loh api eh, wong wong wong wong ansor gelem ngurmati wong-wong bajire. Apa Gusti Allah? Tinggal ana wong sohati kaya ngono. Gusti Allah. Kunca mesti itu Gusti Allah sing katungan. Nek ning langit sing ning dunya. Ibu halaman ini lah. Ini kadang-kadang <laughs> Mau minum mikir nih Gak mau berarti kandung terus secara sumber mesin profes oh, tapi kurang ya. ini buat dari rumah ini lari nek rezeki itu mau Allah Gusti Allah gudang-gudang langit gudang-gudang bumi ini sama dengan hilang 2020 Rayu Pak Bokongan Masuk Masuk nampakan Enggak kena andung Terus Terus kulit wong wajur itu Teka wong-wong Teka wong-wong Terus lumayan ya. Moro itu saya bawa koper berdiri rakyat Iki wis duwe warung, duwe toko, duwe toko ditinggal. Kok perlu nututi kanjeng Rasul sallallahu alaihi Kok perlu nyelametake agamane. Boten kok boleh kehidupan yang lebih baik kayak nasi juga. Kemarin itu kita sudah sudah gimana nih mengaji. Kristo mana nih? Muhammad itu man hajara ila Allah wa rasulih. Ya. Ngomong ansor ini. Nanti ngomongnya asli ini paling paling di Jawa yang mana ya? Ono kok tinggal nama warung, tinggal nama usaha di Mekah, tinggal nama peduli perlu. Jadi ini kalau putra malah, muasalnya nyambut gawe itu hebat, ditinggalkan iya, kan itu orang lain apa yang jaga orang ini sampai tinggal ini kan, ini namanya mana usaha di kembang karena tinggal di Semarang atau mana karena nggak senang itu yang dengan gaya orangnya ini dia ada orang asal mengapi aneh itu sampai di sini sana gini aja sampai kemudian di sini aja nonton dia ya. malam lu kok diusu lu kenapa kujang, ya? kujang gudang kujang rezeki harta benda itu karena Gusti Allah pasti orang ingin Gusti Allah ya. tahu jalan dia kalau memikir Nah, kalau negeri mesti juga got kemarin untuk kayak negeri tambah suka yang gelap Ini contoh nanti pulau yang Allah yang kamu hati di sini. Di sisi apa pun, betul. Betul loh, PNS. Gara-gara gak tahu omongan di kepala, omongan ini nanti musuh yang baik yang baik Jangan jadi orang satu yang bermain omongan yang baik ada lagi mahasiswa pakai wali jadi ngomongnya itu keparan mulai tinggal datang lalu dunia itu makan apa itu ya, dia langsung mengundurkan diri budaya dari Mekah di pengeran bukan imanan langsung dari ya, SD ini dua hari nangis. Tak tahu ini dulu. Mas, mas, kalau kita itu sumbernya salah dulu, terus dulu kok ketum. Ini malah malah, ini punya heran Tapi kali itu orang kodong. Mas Asun mau keluar nih. Kompromi. Jadi, anak Jadi apa yang main hati lah Kalau ya jadi maksudnya Jadi itu kata yang begini Jadi apa ya jireh Nama jireh bupati Bupati jireh gubernur Gubernur jireh Menteri itu terus Jadi itu sudah Tapi tidak jireh Maaf aku Yang mudah itu surat jireh Nah aku jireh Ketika baik kamar tunggal sendiri Grianin itu diatur kayak kantor kantor yang Sedikit sama. Mau budal kantor yang baik itu budal. Gaul ngarang kita, terjemahno kita, lantas hasil di polisi, terjemahno, lantas imam, lantas imam malik, gawe kamus bahasa Arab jadi wong lebu apa yang penting menang orang metu-metu nek mau orang lepokan nek orang tamu ditemoni bisa nemoni nah, tamu kok tenaga wong lebu tenaga tapi sedih kami itu begitu Tujuh minat ya pensiunan mau berapa tahun ini royalti atau perusahaan-perusahaan terus mengalir ke sana pengumpul ya? dia jual itu setiap bulan di PH semua terus dulu ada tangan ada tangan dua justru Bulan ada perasaan kok gua pikir kok penggaweannya kalau saya ini kita sungguh tapi saya Jadi aku saya mau berumah kok Misalnya ini kok bilang dulu Bayarnya mengakai, jutaan kok Sampai waktu bulan dari mengakai Wah, dia dari si subuh makan semalam balasan berangkat kalah sudah yang lain enak pengen orang bisa ramah di bisa Kemudian apa itu analogi? Layak bau balap, final munafiki layak. Mereka nggak ngerti. Untuk mungkin apa tidak ngerti? Tidak ngerti. Terus di dalam masa itu itu ada tidak ngerti karena itu bukan berbahaya. Mungkin buktinya sih ada skill ya, itu orang, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mampu nih. Ini kenal kok perang Bani Musoleh itu merasa wis pokoke kok mulai selamat tenan sing mulya-mulya musir sing imam-imam atau pegawai sing mulya-mulya itu piyambak ngomong munafik sing imam-imam kan nabi lah baju ini ya itu nanti kita kita kita usir yang mulia-mulia nanti yang musir orang-orang yang rendah-rendah gak ngerti sing kemuliaan itu Gusti Allah anusan Gusti Allah walillahi al-izzah kemuliaan karena Gusti Allah angkat Gusti Allah resah kemuliaan apa-apa terserah Gusti Allah sampai ngatur-ngatur tim sukses orang kaya tekno bodoh sampean nanti Gusti Allah akan Bicara mulyakno itu satu sama Gusti Allah. Dan ini Gusti Allah mulyakno Gusti Allah. Orang itu. Gaya sing mulwe mulya ana musuh sing luwe ino. Iku ino sapa ya? Walakin al munafiki layak. Kalau di sini ini orang kemuliaan kalimat itu. Kalau kalau mau Rezeki kabulan itu ya. Kemuliaan kabulan itu ya. Ini omongan apa? Karena terus Gusti Allah kita lihat dan tiang-tiang mukmin atau kira mukmin kira yang munafik. Mukmin Mungkin Islam dulu, orang sih dulu. Ya, Ya ayyuhalladzina بأن يأتي أحدكم الموت فيكون ربي لولا มา Ya ayyuhalladzina amanu e wong padha iman ya wong. Assalamualaikum. Aja ngetukulake sira kabeh apa amalukum bondo-bondo kabeh wala auladukum lan ora piro-piro anzikrillahi sangke eling Gusti Allah Wa mayat mandalika sapaning wong sing nindakake ya mandalika ing mengkono-mengkono tungkul bondolan anake mau Paulah ika mengkobai wong-wong mau ya wong-wong mau al-khasirun wong-wong sing rugi wa amfikulan padha napakahno sira kabeh mimma rozaknaku saking barang kang paling rezeki saka panjenengan ingsun ing sira kabeh Miko beri ayat ya aliku samping sak dunia kono kami ada menisiro kabeh wal mau pati saya pula mau mengucap ya akadukum Rabbi laula akhartani ya Allah pangeran Allah laula akhartani mbok inggih ngakhiraken panjenengan menunggal panjenengan ing kula ila ajalin qarib maring ajal ingkang caket fa asaddakum mongko sedekah kula wa aku lan dados kula wonten kula nasolihi iku saking tiang-tiang ingkang saleh. Termasuk tiang-tiang ingkang saleh. Wala yu'akhirallahu nafsan lan ora bakal ngakhirake sapa Allah nafsan nyawa nyawaan ila ja'a kalane teko ajal ajale nafsan. Wallahu la Gusti Allah qabilun iku Waskotu lima tak malu Kelambaran amal lokal yang yang mungkin termasuk dunia doyo dikawin Allah Amin. Jadi ngomong mukmin, wong sing iman karo Gusti Allah jaga ya jero. Aja ngantek bandha-bandhamu anak-anakmu metu iku awakmu saka ilmu Gusti be careful, Ya Allah.